Tanda-tanda kiamat tercabutnya ilmu yang mulia Ilmu Allah, ilmu Rasulullah Kalau sudah tercabut di dalam hati kita Itu juga salah satu tanda kiamat Orang sudah tidak mau dekat lagi dengan Allah Manusia ini sudah tidak mau lagi mendapatkan hidayah Allah Ini salah satu tanda kiamat Kiamat untuk dirinya Kenapa? Kejahilannya lebih besar daripada keinginannya Mudah-mudahan Yang belum terpanggil dengan hidayah Allah berikan hidayah Yang terjebak dalam narkoba Narkotika mudahan-mudahan Allah beri hujani hidayah yang terjebak dalam perjudian dan perzinahan mudah-mudahan Allah hujani dengan hidayah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dihujani hidayah yang selalu cinta dengan ilmu yang selalu cinta dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta dan rindu kepada orang-orang saleh dan yang selalu rindu dan cinta dan rindu untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah ini salah satu tanda kiamat Jangan sampai kita mohon maaf Selama Allah Allah Kita mohon kepada Allah Ya berlindung Allah Ma'ini a'udhubika minal amal La yanfa' Kita berlindung kepada Allah Dari sesuatu amal yang tidak bermanfaat Dari sesuatu ilmu yang mati Di dalam hati Tidak mampu untuk berakhlak lagi Ini mati namanya ilmu Tidak layaklah seorang yang sholat apabila membuangnya itu akhlak. La yanfa'us salata illa bil akhlak. Tidak manfaat sholatnya seseorang terkecuali dengan akhlak. Takut sholatnya mati di hati, maka pergunakanlah akhlak. Sebab muslim fusuq wa qitaluhu kufrun mencaci maki seorang muslim adalah fasik celaka hina wa qitaluhu kufrun dan membunuhnya apalagi kafir ya. menjatuhkan dirinya di hadapan Allah itulah tanda cintanya Allah sesama muslim dengan sesama sesama muslim kami satu bangunan bersaudara berkasih sayang karena Allah Inilah cinta Allah untuk kita Untuk hamba-hambanya Bukan saling mencaci Bukan saling dengki Bukan saling dalam keburukan Akan tetapi Saling bertolong menolong dalam kemuliaan Dalam hal-hal yang dicintai Inilah seorang muslim sejati yang dicintai oleh Allah Basahlah hatinya dengan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercahaya di wajahnya dengan saudaranya saling senyum yang dikatakan senyum itu adalah sedekah bukan bahkan bukan hanya sedekah tapi keindahan cahaya yang di dalam hatinya yang berjalan dengan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang disaksikan yang menjadi pembantu khadimnya selama 10 tahun tidaklah kulihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama bertemu dengan para sahabatnya tidaklah aku lihat yang pertama kalinya Rasulullah itu tersenyum Rasulullah itu tersenyum dan tidaklah ketika melihat senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dalam gelisah baru melihat senyumnya saja tenang dia berjatuhan kegelisahan yang ada di dalam hati ini nurun ala nur Sayyidina Muhammad ini adalah penerang dari hati-hati yang bunda. ketika mengingat senyumnya maka hilanglah kegundahan kesulitannya sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihul Muslim dan juga diriwayatkan dari kitab Ibn Hisham diriwayatkan Ibn Ishaq radhiyallahu anhu Ketika seorang Bani Dinar wafat ayahnya di medan pertempuran suaminya wafat di medan pertempuran anaknya wafat di medan pertempuran musibah besar mendatangi sang ibu ini maka dikirimkan sahabat untuk mengadukan perihal kabar bahwasanya ayahnya wafat, suaminya wafat, putranya wafat. Maka apa jawaban sang ibu dari Kullu musibah saghir. Seluruh musibah kecil ma'akhbar Rasulullah. Bagaimana kepada Rasulullah? Sehatkah? Selamatkah? Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. afiat. nilai. ilaih. Ibu ini ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri untuk melihat wajah Rasulullah apakah selamat, aman atau tidak. Padahal ibu ini sedang mengalami musibah, ayahnya wafat, suaminya wafat, anaknya wafat. Maka dihantarkan oleh sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Aku alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ayahmu wafat wahai ibu Suamimu wafat, anakmu wafat. Sesungguhnya musibah itu kecil ya Rasulullah di hatiku asal engkau selamat dan sehat ya Rasulullah. Inilah cinta seorang ibu yang di hatinya mempunyai kuat hubungan dengan Rasulullah sehingga yang mengecilkan masalah itu adalah karena cintanya lebih besar daripada musibahnya maka musibah itu Allah jadikan anugerah wahaula syahid mereka itu adalah syahid syahid berjuang di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ayahnya wafat suaminya wafat anaknya wafat syahid dan ibu ini tidak mau tertinggal terkecuali di hatinya juga ada cintanya sebagaimana mereka dan wanita ini juga dalam keadaan syahid dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Tidaklah keluarga ini terkenal dengan cinta fisabilillah. Alhamdulillahirabbil Inilah orang-orang yang tidak diberi kiamat. Orang-orang yang tidak diberi kiamat di hatinya. Kenapa? Karena lebih besar memikirkan hal-hal yang mulia. Membenahi keadaan dengan hal-hal yang mulia membenahi kesulitan dengan hal-hal yang mulia dari matanya mulai dia jaga dari sesuatu yang haram dari telinganya dari lisannya dari hati kenapa karena tidak mau ingin mendapatkan kiamat ini yang menyebabkan musibah turun di kehidupan saya ini kenapa mulai memandang mandangnya tidak ada ilmunya Cara berbicaranya tidak dengan ilmu Cara mendengarnya tidak dengan ilmu Bagaimana hatinya dipenuhi oleh hidayah Allah Dan cahaya Allah Sedangkan berbicaranya tidak didasari dengan ilmu Apa yang dilihatnya Apa yang dipikirkannya Apa yang dilintaskannya Inilah sebab musabab musibah dan kesulitan itu menghampiri seorang hamba ini ketika datang membasahi dengan Allah dengan taubatnya menjaga dengan lisannya menjaga dengan telinganya menjaga dengan pandangannya membuat terbasahi dengan zikir atau dengan salawat dan lain sebagainya dengan hal-hal yang mulia وأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره Isra ya. Siapa yang mempermudah urusannya dengan Allah Maka Allah permudah urusannya Wa amma man bakhila wastaghna Wa kadzaba bil husna Fasanuyassiruhu lil usra Allah permudah kesulitan Kenapa? Dia persulit urusannya dia dengan Allah dia persulit hubungan matanya dengan Allah. Dia persulit hubungan pendengarannya dengan Allah. Dia persulit hubungan hatinya dengan Allah. Dia persulit tubuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipermudah kesulitannya itu. Nauzubillah subhanahu billah. Inilah sudah kiamat. Kiamat. Kenapa? Hampir padam itu agama di hati ini. Kenapa? Sudah tidak mau sholat Sudah tidak mau zikir sudah tidak mau taubat, sudah tidak bisa berakhlak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin. Allahumma amin. Inilah salah satu tanda kiamat ayur fa'al ilmu terangkatnya ilmu ayus butal jahilu. semakin kejahilan ini semakin tampak kenapa kejahilan bisa tampak karena hilangnya ilmu risalah ad-diniyah hilangnya risalah agama di hatinya maka matilah itu ilmu ya. jahil kedua dia akan mudah untuk berbuat khamar kenapa keimanannya sudah tiada orang kalau sudah tiada keimanannya maka dia akan mudah untuk berbuat dosa ya Berlindunglah kita gitu ya, dari ah, musibah dunia dan musibah akhirah. Apa yang dikatakan musibah dunia? Orang sudah hilang akalnya. Itu musibah dunia. Maksudnya apa? Musibah yang paling terbesar itu yang membuat Allah murka. Gak ada musibah yang lebih besar Kalau sudah Allah murka hati kita senang Gak ada artinya Susah dan senangnya nggak ada artinya Kenapa? Karena kita sudah tidak ada iman kata hidupnya seribu tahun Gak manfaat Kenapa? Itu sudah diikat dengan kiamat Kiamat masih jauh Tapi udah datang dengannya Ini kiamat rajin datang padanya Kenapa? Karena dia juga rajin Ngejahin hal-hal yang mulia Makanya itu kiamat didatangkan oleh Allah buat semua Sampai sakaratul maut ya Allah susahin dia ngucapin la ilaha illallah nah, orang kalau udah susah sakaratul maut tidak diingat kalimat ini habis sudah syafaat gak ada dalam dirinya beda yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beda keadaan orang alim orang yang selalu duduk di majlis ta'lim orang yang selalu qiyamul lail orang yang selalu membaca Quran Orang yang selalu di malam harinya baca munajat dengan Allah Mendoakan saudaranya Inilah orang yang disiapkan wafatnya dengan husnul khatimah Mudah-mudahan kita Allah tulis ini Orang-orang yang wafat di jalan Allah Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ketika Anas bin Malik Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah siapakah di antara manusia yang mendapatkan salah satu mendapatkan syafaatmu di hari kiamat maka nabi berkata as'adun nasi بشفاعتي يوم القيامة qiyamati, man لا إله إلا الله خالصا min qalbihi أو nafsihi. Orang yang paling selamat di hari kiamah Yaitu Ia yang mengatakan kalimat La ilaha illallah Khalisan min qalbi Au nafsihi Yang mengatakan kalimat La ilaha illallah Ikhlas dari dasar hatinya Dialah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam